Kita kitab niku Cuma neng masalah hukum. Ya contohnya paling masyhur Imam Rafi itu berpendapat wong sujud anggar gadu e nemplek itu sah senajan to sikile rada diangkat. Kok sujud wong awam-awam iku ora mboten ditekek napa di tekan. yang penting baduk nemplek pas yo napa jenenge jempule anggang-anggang sah dari Imam itu? Aku jadi tiru lho ya, mau iku mau sah. Terus Imam Nawawi komen, pendapat Rafi itu salah besar. Wong Nabi ngendikan umir itu anas juga ala sapati alzumin al jabha wal yaden warubatan wal kodan. Jadi Imam Nawawi yo ora jenenge sujud kudu melibatkan anggota tujuh kuwe ma'ata hamulin yasirin dong. Dipet. Tapi Imam Mahali ku belo Imam Rafi. sing bener Imam Rafi. Mereka logikanya gampang, saya kita bedai. Ono wong sujud model sholat itu. Ono wong sujud model sholat tidak kok. Terus nyujudi berholo, sikile rada diangkat. Wis sah jadi wong murtad kok. Sah. Wong sah jadi wong murtad ora kena sah Sholat. Berarti syaratnya murtad ora ono tapi syaratnya sholat. Jadi akhirnya di komen, komen, komen. Hmm. Sampai Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal ya sekarang kita majmuk. Sekarang kita masuk muhada itu jenis Imam Nawawi. Sebab niku terus jeneng Nawawi terkenal. Wong rupong jeneng itu Nawawi. Terutama pondok Sidul Kiri wis mayoran Mbak Nawawi. Pondok Sidul Kiri ngapalo jeneng mereka kau gampang keluarga bojo kula. Angger kan Nawawi yo ya Khalil. Nawawi kolin, kolin Khalil. Baik bojo kula ya kolin, kolin Nawawi Nawawi kolin kowe. Sampe bingung Nawawi keberapa kok jenenge wis oh, Nawawi ya kolin, Nawawi kok ora Waris ke kiri Khalid. Apa jenis Nawawi? Bisa bayi pokoknya pula Khalid. Nawawi Khalid, Nawawi Khalid. Mungkin Mbak Khalid Bangkalan yang muridnya Mbak Nawawi. Nawawi Khalid itu pula Khalid. Mana kata kok? Iya loh Mas Khalid. Khalid sini. Khalid ikut kakian. Khalid itu Nawawi. Ono canom penggemar kitab Muharram. Misalnya Sakulon. Semua nanggi Imam Rafi. Ini kalau mereka Imam Rafi itu. Tapi disara Imam Nawawi disalah-salah ini gerape menghujat Imam Nawawi gak wani. Angger ini ora wani. Bolak balik angger ya, rono tapi ketemu orangnya wani kalah iwa, kalah tuwa ya mungkin. Gitu. Bareng mau naik kabundut, parah nih kuburan, didideng-dideng. di kulta al kauli adhar, di kulta qawl rafi'i khoton, pokoknya didideng didi Kue lah sing pendapat, nak rafi'i salah, kabeh salah, bener kita mau didideng didi <laughs> Wes mati, mau naik kabundut. Itu termasuk cerita wami karomatin nawawi. Dari Kriono kalau jengkeng nyokot. <laughs> Ilate di keranyam kucing. Jadi pokoknya wono kewan sing nyerang di sini terus ini darah gue kumapa deh. Jadi dia ini kuali. Dia <laughs> ini kumangkel. Sono wong zaman kuri. ya wong alim menghujat terus mangau. Pas mati Jana yang di kuburan, wono kucing nyokot Ilah. Mergo ini zaman uri pelingannya sinten Imam Terus Imam Nawawi melegi. Lane ora ana ashabu kau ya sinten Imam sinten. Nah. Imam Nawawi be sempurna ngono ya wong gitu. Imam Nawawi ora rapi. Lane kira penggemar Imam Nawawi ya curah. Di kampung itu ora. Tapi aja darani gak ninggalo sunah rasul. Kita kok Mbah jenengan kok gak rapi. Ya? Al waktu ajal mesti dunia uji cepet pengen gue bilang benar lagi, dia nih raro nang tuh, patang benar lagi, kita berjalan nopo benar lagi, gue lali aku rapi kan mereka gak lali dari ya orang yuk, beti makani macam-macam lah pertimbangan jadi istihad itu gak iso kang gak kebantah gue iso Jadi gue iku istihad itu ya boleh tenan wong logika yang terbangun tuh mirip-mirip Saya kalau wong kawin cerai nanti rapi ping papat kawin cerai Ajari wong sing seneng ya oke. Jadi sunai kawin itu ya loro. Ayu sakum ma'ruf, atau tasrihum. Yes, kan. kawin kemungkinannya nara imsak di ma'ruf ya tasrih. Lah pegatan bolak-balik wis nglakoni kafe, Sing imsak ya ono, sing pegat, ono lengkap deh. Dajar orang sing seneng kok oh, orang lengkap. Orang wong sing seneng rokok ya wong lengkap, mergo imsak sing imsak ya ono. Sidi pegat lengkap Mbak Mustafa. Rohen. Tapi nak gue bahasa no. Orang itu pernah gagal. Paling nunggu yang lain gagal. Gitu ya orang-orang itu ngono malah diwale. Saya tahu gagal lah kok kapan-kapan. Podo jadi analisis sama-sama mungkin. si biasa gagal, soalnya lu hati-hati gagal. asing nah, saya kira gagal, soalnya potensi ini. Nah, nuruti analisis kan sekian kemungkinan. Nah, makanya ono beda-beda sudut. Nah, kan itu is tapi nak di didhawuhna Nabi iku ora mahal tu istiyat bukan Nabi wis ka. Ya Nabi menurut ya kawin itu, nak nak iso imsak ya imsak sing ape. tapi nak kepeksane kepeksa ya tasreh bekat sing Nah, wajib ape itu sing dibantah, cek pegatan cek terus sing ape itu sing dibantah. Tapi soal prakteknya per individu wah macam mau asap atin Ida rojatum namu itu kane kue. Abu Hanifah ngukure wong Mekah. Wong Mekah itu perasaan ibu wong haji nih wis balik kanan cara Mekah wis mulai. Tapi cara Imam Syafi'i ngukure nih yang gerem mas omah keluarga nih urung. Kayak Pulau walu, kayak Pulau nih mungkin pulau jam dua kan pun cabut. Zaman teng Jombor lah dari sampean, putar orang takok kesan, wis mulai. Eh dari bujuku, Urung mulai. Nah, cara Abu Hanifah, orang yang kena kafaroh zaman haji ketika balik dari Mekah meskipun masih di perjalanan sudah boleh melaksanakan puasa. Mergo wis kecelukmu Cara Imam Syafi'i wa oleh melakoni sab'ah nak wis do omah mergo ila tu nalikane wis bali. Lah bali ning sapa? Ning keluarga dari Imam Syafi'i. Berarti kudu wis do Abu Hanifah Bali kondi, kok Mekah. Berarti orang Mekah harus dianggap. Gila, ya ora ono. mulai cara loro itu cek urip tak sugoi teh. Ora bantah-bantahan Tetapi Imam Syafi'i be wali ning ngono lha ya kalah tapi orang senior-senior. kalau enggak gadah Arif Syafi'i zaman cek Ya umur walulas. Jadi ya, ya kalah be ulama senior-senior. Imam Syafi'i itu tahu pengembar fikih. Kuwe tinggal pol bagi suka. Ini juga dia dia dunia mari fitnah. Oh kuwe tinggal pol bagi suka. Mungkin ini di ane Sufyan Asori, Sufyan Asori seneng larat. Zaman yang Mekah di ane Sufyan Asori, Sufyan bin Uyainah seneng larat. Bareng ngaji Imam Malik, ini mewah. Imam Malik pun dua bagus. Saya nggak tidak, ibu sih kira rakyat. Saking halus saya, mewah Imam Malik. Nak ngaji serba itu saking gede. ini. Iko nusin gowo santri ini saking. Wes gua ya. Terus nak ngaji nih kursi dulu, Imam Malik gua yang pol nak ngaji. Mulai Madam maliki juga ya. Sampai dia dia alim nak cerita. Wong Maliki rata-rata suka. Mereka be imamnya di haram no fakir. Imam sapi fakir itu cari derajat paling dua. Akhirnya yo. Ah, kayak penggemar saja. Selain petir yo mau. Terus diobati, rak petir derajat. Keren ya. Jadi <laughs> terus peminatnya itu hanya terus untuk justifikasi wow. pertama itu meyakini gitu bareng dia ini kepengen ngaji tentang Irak ini Muhammad bin Hasan Asyibani Jadi ini ramlangnya Pak Ani. Mbak Imam Malik disuk Tiga emas itu sak kepis Bisa kan gak ada duit Rial tiga dina. Ini nanti pulau hitung sekitar 60 juta Bagi sak dinar itu 4 4,2 gram dengan 4,2 gram saya sak gram ini 500 sewu berarti per dinar 2 juta 2 juta paham ya Pinten? Nanti kalau itu 60 juta. Mama, Mas Syafi'i mulai mikir. Ya iya sing suke, gue kok ngamal be aku, sing tuh kira menjadi dungu, mulai mikir. Bareng Muhammad bin Hasan Asyibani, wong senior sepuh ya, sama mulai Imam Ali. Mama Syafi'i lagi aku. Imam Muhammad bin Hasan Asyibani, nak ada kok duit, udah mejo, dinari, tak kok mejo, ini ruang tamu. Dua itu ditakok, ini kotak ini dipindah ini, ini dibidah Terus dia itu di mas lantana, nutu ini ruang tamu, orang ini kamar, ini ruang tamu. Itu dia orang aneh, Muhammad Belasan. Paham tapi? Baru, waduh, Imam Malik itu aku suka, kita ketemu lama sebelumnya. Ini berdetak, kalau mau berdetak, urai ini ngumpet emosi. Ya ibu, ada dua, ini meja, meja tamu, ruang tamu. Oleh bu tiru, nah tapi, tapi ada proposal di tenang. Arab itu cuma. Terus sejarah Muhammad bin Hasan Asyibani, atak jabu min hati. Aneh cara gue. Ya aneh dia ikut kedunyan ini. Aneh wong soleh kedunyan, aneh wong soleh suka ini. Ya wes tak kayaknya wong fasik, bintinggo wedok iki ya, tak kene wong fasik ben dienggo minum. Ampun malah rusak. Dunya kedane wong soleh. Lah iya ben wong soleh sing duwe duwe. Mulai kok dia mikir. Akhire pidato nek titi wong soleh kudu sugih. Eh. <laughs> Dadi ilmu iki ya kudu diuji. Tapi kan nyindir gue biasa wae makanya. Jadi ilmu cocok kan cocok. Mikir. Mulanya puja itu bang sampai itu terus tua-tua fatwa al Islam ya lu malah yul Tapi ini selamat fatwa. Tapi jual lebon nanti loh ini cerita. Cerita ya mau cerita biar-biar pikir itu dari jatun rofi derajat sing mau Wong nabi ngendikan ah ini miskinan wah amin nih miskinan wah nih fi zumratil Nah, beri ridho fakir yo monggo, yo hati yo fakir yo meyakinkan. Mereka wah ini mah zubrotin. Ini acara pulau di ngoten iki pulau kula niku juga, kabeh jenengan dan fakir tanggap orang pinter. Ini ngringakno Saya Saiki dunya mari hisab. Wong sing ngringakno hisabe liwat radio dunia pinter kok. goblok. saya dunya iku gua alat toat, gua alat ngamal. Sing dua alat ngamal pinter ta. Pinter. Berarti murid kabeh Ya. <laughs> Ora wong kusudone kok ora iso. Wong kok goblok wong kusudone kok kabeh meneh yo. Wong di dunya marai sing indo kok bisa berarti berarti fakir. Dia juga iku alat toa. Wong dia alat toa itu pinter tak goblok. Jadi sing suka, Berarti sampai kok kabeh dia suka sih. Karena saya ngeramal aja orang suka, pinternya sedengan. Berkau pilihannya orang jel. Ula ilaha ula, wala ilaha ula. Jadi kalau suwon ya, kulina no kusnudon bilmu. Ya kulina no kusnudon. Kena orang mukmin melarat, sanggup aja wong sing ngeringak no hisap. Nah orang mukmin suka, anggap aja wong sing punya alat. Apa? Tolak. Ana umume di bojo sanggep ae di bojo sing nulung toa. Nah ana sing lagi ra di bojo itu iku haba itu setan taline setan. Berarti cah iku capek ora duwe taline. <laughs> Tapi ojo terus dadi setan dhewe. Semoga <laughs> yang ngono sebenarnya kalau jaluk sumber ibu kusmintan loh, kusmintan. Wakanu manut e sapane wong amil yang nglakoni sapa man se ane perkara nal amali sangi perkara ngamal oleh nglakoni li akhirati krana akhirate mah kafa huwa mongko nyukupi ing man sapa Allah apa amro dini ing urusane agamane man wa dunyau lan urusan dunia man wong sing ngamal demi akhirat mesti dicukupi Allah urusan dunya lan akhirat bahwa mongko teman ibu fihi billahi ing dalam penjagaane Allah taala fi jami ahwali dan sekabiane perilaku man wa man disapane wong ahsana ngapi iso peman sari rotahu ing rahasiane man edomi rokol diji tegese atine atine man manen peleng atine man wong sing peleng atine dijogo apik ambek wong liya apik ambek wong liya husnudon ahsana monggo bagusi sapa Allah wa ala niyatahu en sifat keto iman mergo fadhilu mung keti barang sing keto ya dulu nuju napa zahir ala tadi yang atas barang sing ora keto anggo wong atine apa? lalah penampilane yo apik tetep keto ini bakas tiang saya, orang bakas umur apa, ini semua wong nih, ambil ini apa, ya penampilannya Waman disabane wong aslah aslaha dan dandani sapa mana nih api iku dandani dani man. Main perkara rukang antara nih man wa woi antara nih Allah. Wong sing amale be Allah itu didandani secara api di an amila. Gambare harus kita sapa sopeman amalan yang amal kholison kang murni, murni minaria isang riya wal ujbi lan ujub, ngrasa bener dhewe, ngrasa pinter dhewe. Wa tasmi'i lan aman songko memperdengarkan ngamali tasma itu nabar ngamal apik diperdengarkan tapi orang niat didik niat pamer Nanti didik jenenge taklim. Mau agama gampang. Misalnya kulo cerita keapian pulau, nak pulau wong soleh jenenge taklim, didik. Nak pulau wong ras soleh jenenge tasmek, Jadi wong karek mentale, paham ya? Kalau balen malah nggih, nak kowe jadi anak apikmu krana didik iku jenenge taklim. Disebut intu butuh sotakoti, fani emma di wong ngetokno sedekah ya apik, nak niate taklim didik anak, didik bojo. Sing kulo lampahi misalnya ngaten, kulo apik sedekah ning santri, ning kangkang utawa ning kalau jarang ngengkan wong dia, mesti seringnya agar bujuk kalau sing ada beras yang Mungkin saya ngetero tengkangkang ya Hasan ya. Misalnya teng yatim ya anak kalau pihak yang Dengan demikian aku ya sodako plus taklim. itu disebut kaji Allah nopo induk jus sodako di fani emai. Kena ngetok no sodako itu apa? Mereka jadi sunatan mutabaah jadi sunnah yang nanti akan diikuti. Paham ya? Itu disebut apa? Fani emai. Ketika kita ini orang buruk, Ya disebut tasmek, mereka niatnya pamer. Mulane uangnya itu di ini, sih, anggar niat apa? engko semua pilihannya ambil Allah dianggap nopo. Mulane Allah ngendikan sedekah biar sirau walani ya sirau ya apa? walani ya ya Aslaha mongko mesti dadani sopo Allah. Kau jawab mesti terjadi. Aslaha mongko mesti dadani sopo Allah. Allah maing perkara bena kang antarane Allah wa benan nas utawa maing perkara bena kang antarane wong iku wong iku sing kan nggih rujuke bena antarane man aslah wa benan nas antare manusia wong sing muamalah mbek Allah apik delalah ditakdir hubungane antar manusia yen apa Nah, sebagian hadis menerangkan alamat yang disenangi Allah wa ulahul qabulu fil ardi delalah mulang ning dindi kumpul ning dindi ya ditom Nih Mbah Mun niku jeling yai niku nak terkenal di terkenal ditompo ke atas. Senajan to kadang beliau rapat rapati cocok. Nah yang ngeten Aku rapat rapati cocok, tapi aku yo hormat. Iki ditompo wong akeh. Ditompo wong akeh iku alamate ditompo pengira. Ini dalam konteks wong saleh. Mereka di antara alamat tombol pengiran wa itu ulahul qabulu fil arti. Dene tombol ning Kan tidak semua orang punya daya tarik yang keapian secara massal orang lagi. Tidak semua orang punya daya tarik keapian secara nopo mas. Kalau anak koyok nyon bu, koyok ngomong penyanyi dangdut sembuh auratnya kan karena orang punya nafsu kemudian dia menuruti nafsu itu kan jelas ini kan tidak karuan itu tidak di luar jenis konteks kita kita kan bakal alamat wong soleh itu sing ditompo wong akeh mereka man aslaha bain ma bainahu wa bain mesti aslaha wa ma bainahu wa bainahu sama saya dipikir, kayak orang kok bisanya terkenal seperti itu. Padahal kadang yang saya ini tiangi raka sopidat, rasa soning itu. Sopo wong sih kenal ke arwan ini. Tapi orang pidato orang nganggo iklan. Dalam ngeruang kepengen taji di e bener intisab yang gak arwan, gak munawir. Wong kepengen alim yang fakir wong diintisab yang gak juga. Intisab yang gak hasil masari. Wong wong itu kan terkenal sekali padahal enggak ikhlas ya itu memang Allah ngoten ciri utama wong apik yudha ulahul qabulu fil delalah ditri apa cara kenal Muhammad Rasul Ane wong iku kudu gagani wong terkenal iki ya, ya di antara alamate wong apik itu yudha ulahul qabul fil Ora kok kowe malah hasut. Kowe wali sing ora ana wong roh. Sing roh kowe, ya kebodhon dul dul ora wali kok. Mana aneh, iya iya alamate uang bener, iku nak bener tenan iku man aslaha ma bina wa um di aslaha Allah ma ru wa bina. Sebutin nak tenggene akhir surat sederhana surat Tuhan surat apa ya innal ladzina amanu terus wah, saya ja'alakumur rahman wa wudda. Mesti Allah gawe disenangi. Saya ja'alul lahumur rahman wa Mesti Allah gawe dene disenangi. Wong yo mikir dong ngerasa bener dhewe itu. wong saiki rusak kabeh, mulane ora seneng aku, malah ujug kowe. Ya jelas ya. Mulane paman mongko disapane wong iku ahabba iku seneng mbek iman sapa Allah taala Allah taala, mesti yo ahabba mongko seneng mbek iman sapa al khalqu mah. Ya, Jadi zaman saiki diberi kados Said Muhammad. Enggak orang Indonesia rata-rata kiai atau mondokne Mekah, kadang yo ora kelar kaji. Wah, be omah kono satu Said Muhammad. Gue semua ngelala uang ya seneng. Gue ngelala uang ya. Nggak terus bahasin, nggak terus. Nah, pangeran ngersano itu, nah bisa ini uang lu. Cara berpikir lu dosok bener di Dan gue wali sih rata terkenal, jadi sirun. Usung roh di neto, sing pas usung kebodon di neto. Orang kok sing roh di neto kok, sing kebodon. Nah kecuali wong-wong sing kumul mergo ilang buah, iku pun tetap akhirnya terkenal. Tapi misalnya yang saya di daerah tertentu kono wali, wae wali tenang sing terkenal atau metu omah. Tapi yang beruang roh, akhirnya terdiri terkenal orang. Terkenal. Pangeran es ngangkat kaula ini kayak Uwais Al Korni, Uwais Al Korni ketemu uang melayu. Diundang Sayyidina Umar yang pisang tok bariku melayu, tiap ketemu uang melayu. Tapi terkenal orang itu. Sopo sing roh Uwais? Said Ali Zainal Abidin nak sholat tuh dirahasiakan orang-orang roh. Tapi kabeh tare orang ini nak sholat telu Malah bingung kan juga. jadi rata kenal kok agar wong roh. Mergo Allah dua sistem. Pokoknya kalau sing disenangi Allah, Allah dia bisa memaklumatkan. Lah aku ngurok, Yusuf pangeran. Hmm, bisa yurano ya iklan, rano promosi. Ini jelas loh. Faman bahu wahu ta'ala ahabbahul qalb. Mana kena arah duwe uang sing seneng gue dicurikan dicurigani awakmu iki krono aku sangi tak ta sangking saking randuwe nama poin. Ning Allah subhanahu wa jelas ya faman ahabbahu wa ta'ala napa ahabbahul khalqu alam ngono